di dalam ilmu usul ini sangat penting karena lafaz umum maknanya bagaimana? Maknanya bahwasannya kita setelah mengetahui makna umum tersebut, otomatis kita akan beramal dengan lafaz yang umum tersebut hingga datang lafaz yang mengkhususkan. Seperti itu maknanya. Jadi kalau misalkan ada sebuah lafaz, lafaznya umum, maka kita mengambil keumuman lafaz tersebut. Setelah itu barulah kalau seandainya ada yang mengkhususkan, yang umum tadi dibawa kepada makna khusus seperti itu tapi kalau tidak ada yang mengkhususkan dibawa kemana? ke makna awal ke makna inti dalam artian kembali ke asalnya itu umum nanti kan ada lafad al-ibrah bi umumil bi umumil lafaz bi khusus sabab yang jadikan pelajaran nanti adalah umumnya lafad tersebut bukan khususnya sebabnya paham ya guna barakallahu fikum nanti kita lihat nanti nah kemudian lafad yang umum kemarin adalah sebuah lafad yang mencakup seluruh individu nah tanpa ada batasannya itu lafaz yang mananya apa umum nah barakallahu fikum kemudian kemarin sudah kita sebutkan juga lafaz-lafaz yang memberikan faedah umum banyak sekali ya nah ada kullu ada kullun ada jami ada kafa ada qatibah ada amah itu secara zatnya secara zatnya nah barakallahu fikum itu menunjukkan apa menunjukkan mananya umum karena artinya adalah seluruh atas segala sesuatu, atau segala, segalanya seluruhnya artikannya. Kemudian asmaul syart, kemudian asmaul istifham, kemudian asmaul musulah kemudian an-nakira fi siyaqi an-nafi, an-nakira fi siyaqi an-nahi, an-nakira fi al-istifham al-inkari. Nah, ya, sekarang kita akan lanjutkan berikutnya. Qala a.syikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih Beliau menyatakan di sini halaman 35 Al-mu'arraf bil idhafah mufradan kana am majmu'an. Yaitu sebuah isim yang dia itu dimarifahkan dimakrifahkan dengan apa? Dengan disandarkan. Nah, disandarkan dengan apa? Disandarkan dengan sesuatu yang makrifah. Nah, baik yang disandarkan tersebut adalah mufrad atau menjama'. Perhatikan ini. Isim mufrad atau isim menjama' itu ketika disandarkan atau dimudhafkan maka dia nanti maknanya adalah umum. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah taala atas kalian. Umum enggak ini? Umum semua nikmat. Karena mufrad disandarkan kepada apa? Kepada na'am barakallahu fikum la berjalan di situ. Jadi ma'rifah kan? Ya na'am barakallahu fikum. Ma'rifahnya dengan idhofah itu. Ya na'am. Kemudian fadkuru ala Allah dan ingatlah oleh kalian ala maknanya ni'am. Ni'am Allah. Dan ingatlah oleh kalian kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Umum ini? Umum karena apa? Karena jamak dimudhafkan. Mahfum salah ya? yang termasuk makna umum. Ternyata masih banyak lagi lafaz-lafaz yang menunjukkan umum. Berikutnya yang ketujuh, al-mu'arraf al istighraqiyah Al-mu'arab bi al al-istighraqiyah mufradan kana am majmu'an. Yaitu isim yang dimakrifatkan dengan apa? Dengan al-istighraqiyah, al yang fungsinya mencakup eh, menyeluruh. Nah, mencakup atau menyeluruh semua individu. Ya, nah. Mufradan kana am majmu'an, baik mufrad ataupun jamak. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Semua manusia enggak? semua manusia. Alnya al-istighraqiyah. Eh, seperti dalam surat Al-Asr itu juga kan? Eh, dalam surat Al-Asr, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Innal insana al-insan. Alnya apa? Al-istighraqiyah. Yang maknanya seluruh manusia. Seperti alhamdulillah. alhamdulillah alnya juga istighraqiyah. Na'am barakallahu fikum dan juga lil istihqaq. Paham ya? Dalam artian apa? Eh, lam yang fungsinya adalah mendak seluruh jami'ul mahamud seluruh pujian-pujian dan itu semuanya adalah berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Enam lamnya enam. Alnya adalah al-istighraqiyah di situ. Paham ya? Alnya al-istighraqiyah. Nama damul lamnya dalam lil istihqaq. Alhamdulillah. Maksudnya keberhakan lam yang keberhakan. Kepemilikan namanya istihqaq. Sungguh-sungguh berhak untuk Allah Subhanahu wa taala seluruh pujian. Paham maksudnya ya? terutama pujian yang diiringi dengan rasa cinta dan juga apa? pengagungan. Karena kalau pujian yang tanpa diiringi rasa cinta dan pengagungan namanya adalah al-madah. Namanya adalah al-madhu sudah kita lewati. Kemudian berikutnya barakallahu fikum perhatikan di situ. Wa idza balagha al-atfalu minkumul huluma falyastahdinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Apabila anak-anak kecil eh, semua anak-anak kecil sudah mencapai enam tingkatan apa? Mimpi basah. ta'dilu. Maka hendaknya mereka enam meminta izin sebagaimana enam orang-orang sebelum mereka minta izin. Dalam artian berarti sudah dewasa dia. Pada asalnya kalau anak kecil kan keluar masuk silakan nggak masalah. Misalnya keluar masuk di rumah gitu misalkan ya. Nah, tapi kalau misalkan keluar masuk di kamar-kamar dan semisalnya, nah barakallahu fikum atau di tempat-tempat yang ada kan sudah dewasa kita izin. Mungkin ada keperluan atau apa, apa maksudnya ya? Syahidnya mana? Al-atfal. Al-atfal di situ laki-laki perempuan sama saja. Paham ya maksudnya? Ya? Nah, barakallahu fikum. Karena umum maknanya. Ewa, ada al, al istighraqiyah namanya. Apabila anak-anak kecil itu sudah, sudah mencapai dewasa, eh, al-hulum itu kan lebih basah. Sudah mencapai dewasa, maka hendaknya mereka minta izin. Mau salah ya? Syahidnya adalah al-atfal. Berikutnya, Wa ammal mu'arab bi al-ahdiyah. Ini sudah kita lewati dalam mutamimah. Adapun yang ma'rifah dengan al-ahdiyah, eh, wa ammal mu'arab bi al, adapun yang ma'rifah dengan al tapi al apa? Al-ahdiyah. Ahdiyah itu yang bersangkut dengan dhihn, benar. Fa innahu bihasab ma'bud, maka yang seperti ini tergantung dengan apa? Tergantung dengan yang terpetik pada benak tersebut. Fa in kana aman, kalau seandainya yang terpetik atau yang ter yang kemasukan al tersebut maknanya adalah umum fal mu'arraf am maka yang dimakrifkan tersebut adalah umum juga wa ikana khasan kalau seandainya al ma'bud yang diinginkan itu adalah khusus paham ya yang terpetik di dalam benak itu ada sesuatu yang khusus fal mu'arraf khasun maka yang ma'rifat dengan al itu maknanya juga khusus paham belum ini disesuaikan itu loh nanti kita akan lihat dengan contoh lebih jelas misal dengan Allah Ta'ala seperti yang umum adalah firman Allah Ta'ala inni khaliqun basharan Nah, ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dari air mani atau dari tanah. Fa idza Nah, kemudian apabila aku telah membentuknya, wa nafakhtu fihi min dan kemudian aku telah meniupkan roh padanya. Fa qaulahu sajidin. Kemudian mereka terjatuh dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala al malaikatu kulluhum ajma'un. Perhatikan nih. Fasadada al malaikatu kulluhum ajma'un. Syahidnya mana ini? Al malaikatu kan umum enggak nih? Umum seluruh malaikat. Karena apa? zikri. Ahdinya tapi ahdinya ahdi zikri di sini. Apa maksudnya ya? Ya kan? Malaikat yang sujud ini malaikat yang pertama bukan? Ayo. Paham ya? Sudah kita lewati kan? Nah, barakallahu fikum. Itu maknanya umum di situ. Karena yang terpenting juga umum. Nah, kemudian berikutnya. Wa mithalul khas, contohnya yang khusus, qaulu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Na barakallahu fikum" Kama arsalna ila Fir'aun rasula fa'asa ar rasula fa akhadnahu wabila. Ini khusus. Nah, barakallahu fikum ini khusus Kenapa khusus? Karena perhatikan di sini. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Firaun seorang rasul, kemudian Firaun tersebut bermaksiat kepada rasul tersebut dan kami pun mengangkat dia dengan adab yang pedih. menyiksa dia dengan siksaan yang pedih. Nah, sekarang ar-rasul itu semua rasul atau khusus? Khusus siapa maksudnya? Musa alaihissalam. Tahunya dari mana tahunya? Ma'hud yang terpetik tadi. Pada benar tadi. Yang tanya ahli dikri tugas itu. Ada zikir itu kan? Nah, kalau yang ini tadi yang pertama juga makhluk juga karena orang langsung tahu terpetik pada benak manusia bahwasanya diinginkan ini adalah malaikat dan itu. Mohon salah ya? Umum itu maknanya itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang berikutnya kata beliau, wa ammal mu'arraf bi al allati adapun yang ma'rifah dengan al allati li bayan jinsi Nah, yang ma'rifah dengan al tapi yang fungsinya adalah untuk menjelaskan jenisnya namanya apa? al apa namanya kemarin al jinsiyah paham ya al jinsiyah tapi untuk fungsinya untuk menjelaskan jenisnya nah hiyatul jins hiyah paham ya lima hiyah jadi jinsiyah tapi hiyah untuk menjelaskan kenyataan atau hakikatnya saja fala yaumal afrad maka yang seperti ini tidak apa tidak mencakup seluruh individu paham ya al jinsiyah yang sifatnya untuk menjelaskan hakikat jenis tersebut paham ya ini tidak mencakup seluruh individu. Faidah kulta. Ar-rajulu khairun minal Ini kan menjelaskan jenis saja, menjelaskan jenisnya saja. Jenis laki-laki itu lebih bagus daripada jenis wanita. Tapi apakah semuanya? Tidak. Paham maksudnya ya? Ar-rajulu khairun minal mar'ah. Lelaki itu lebih bagus daripada perempuan. Awil rijalu khairun minan nisa atau para lelaki itu lebih bagus daripada para wanita. Falaisal muradu anna kulla fardin minar rijal Khairon min kulli nisa maka bukan yang diinginkan bahwasanya masing-masing individu dari lelaki itu lebih bagus daripada masing-masing individu dari wanita enggak bukan itu yang diinginkan wa innamal muradu dan hanya saja yang diinginkan anna hadal jinsa bahwasanya jenis lelaki ini khairon min min jins lebih bagus daripada jenis wanita itu hukum asalnya paham tidak jenisnya maksudnya ya nah barakallahu fikum jenis ciptaannya juga laki-laki kekuatan itu Wa in kana qad yujad min afradin nisa, walaupun nam walaupun terkadang dijumpai eh, dijumpai individu-individu wanita itu yang apa man huwa khairun min ba'dir rijal. Orang yang lebih bagus daripada nam sebagian kaum lelaki. Ada kan seperti itu? Imra'ah salihah jelas lebih bagus daripada rajul fajir, lelaki yang rusak atau yang jahat. Paham sama ini ya? Itulah yang maknanya daripada apa? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah untuk menjelaskan jenisnya. Karena al itu al jinsiyah di sini. Tapi jinsiyah yang mana? Naam libayanil haqiqah. Untuk menjelaskan hakikat jenisnya itu. Ya, seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati apa? Al-mal." Setiap umat itu ada fitnahnya dan fitnah umat itu adalah harta. Tapi apa semua harta? Tidak. Jenis harta itulah yang bikin orang terfitnah. Tapi enggak semua harta itu loh. Tidak semua harta. Maksud saya ya. Nah, berarti maknanya khusus. Maknanya khusus tidak sampai mencakup umum. Mau salah? Nah, berikutnya al-amal bil 'am sekarang beramal dengan lafaz yang umum. Yajibul 'amalu bi umum lafzi al-'am hatta yasbuta takhsisuhu. Wajib beramal dengan apa? Lafaz yang umum atau keumuman lafaz yang umum hingga datang penetapan atau hingga datang pengkhususannya. Paham ya? Nah, hingga datang pengkhususannya. Li'anna al-amala bin nususil kitab sunnah wajib. Dikarenakan beramal dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah atau dalil-dalil Al-Quran Sunnah itu adalah wajib. Ala maqtadihi dalalatuha. Wajib berdasarkan apa yang diharuskan atau yang dituntut oleh penunjukan dalil tersebut. Apa maksudnya? Al-Quran menunjukkan apa wajib berarti wajib dikerjakan. As-Sunnah menunjukkan apa sunnah berarti nah ditunaikan itu. abdulnya ditunaikan itu. Paham ya? Nah, hatta yakuma dalilun ala khilaf dzalik hingga datang dalil yang memalingkan dari apa? Dari hukum asal tadi. Paham ya? Hukum asal tadi apa? Wajib beramal dengan umumnya apa? Umumnya lafaz hingga datang dalil yang mengkhususkan. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa idza warada al-'am 'ala sababin khas. Apabila telah datang lafaz umum tapi berdasarkan atas sebab yang khusus, wajib al-'amal bi umumih tetap wajib beramal dengan keumuman lafaz tersebut. Li'anna al-ibrata dikarenakan yang patokan atau pelajaran bi umumil lafzi la bi khusus sabab ini kaidahnya. Dikarenakan yang pelajaran atau jadikan nah sandaran adalah apa? Umumnya lafaz tersebut bukan khususnya sebab tersebut. Nah, illa an yadulla dalilun ala takhsis al kecuali kalau datang dalil yang menunjukkan apa pengkhususan lafaz umum tadi bima yushbihu halas sabab ya, dengan apa Nah, dengan perkara yang menyerupai keadaan sebab tersebut. Jadi nanti kalau ada yang menyerupai sebabnya itu, sebabnya kenapa kok dikatakan orang yang nah barakallahu fikum yang puasa di waktu safar itu ada jelek? Dalam artian bukan kebaikan. Eh, sebabnya kenapa? Sebabnya karena apa? Dikhawatirkan lemah, masyaqqah memberatkan. Paham ya? Sehingga nanti justru apa? Ada unsur takaluf membangun diri dan semisalnya. Nah, berarti kalau seandainya sebabnya seperti itu berarti masuk dalam laisa minal birri asyamu fis safari. Paham maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fiikum. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Tapi kalau kuat, mampu, eh, kemudian apa fisiknya juga kuat dan mampu, tidak masalah, boleh. Buktinya Rasulullah juga pernah puasa di waktu sebagian safarnya. Paham ya? Nah, di sebagian safarnya Rasulullah juga pernah berpuasa. Kita sini, Naam, illa an yadulla dalilun kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan ala takhsisul 'am yang mengkhususkan kaum keumuman tersebut bima yushbihul hal sebab yaitu dengan apa? Dengan perkara yang menyerupai keadaan sebab tersoal di warada min ajlih yang datang nama lafaz tersebut dikarenakan sebab tadi. Fayukhtassu bima yushbihuha maka khusus dengan perkara yang menyerupainya saja. Jadi kalau enggak menyerupai tidak itu loh. Maksudnya bagaimana? Kalau dia tidak lemas, dan dia mampu puasa kuat, badannya pun sehat, fisiknya kuat, silahkan itu loh. Kebaikan bahkan. Karena nanti ada lapat juga apa? Akhdul azimah aula min akhlul ukhsah. Mengambil perkara yang berat tapi dia mampu, itu lebih apa? Lebih nah bagus daripada mengambil keringanan. Paham itu ya? Misalkan hujan rintik-rintik. Nah, hujan lah saya hujan itu. Dia mendengar ada ada di, masjid. Dia boleh sholat di rumah, usah kan? Tapi dia tetap nekat dalam artian dia ke masjid ada pakai mantel atau pakai payung itu lebih bagus kalau dia mampu. Paham maksudnya itu ya? Akhdul Azima aula min akhdi rukhsah istilahnya. Mengambil perkara yang berat tapi dia mampu, nah barakallahu fikum itu lebih bagus daripada mengambil keringanan. Walaupun mengambil keringanan tidak berdosa. Paham itu ya? Ya nah barakallahu fikum. Kita lihat sini. Nah misalnya malah dalil al taksis. Sekarang contohnya yang tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalil yang mengkhususkan lafadz umum tersebut. Ayat dihar ayat berkaitan masalah dihar dihar itu adalah apa ucapan seorang suami kepada, kepada istrinya nam anti alayya kadhari ummi paham ya anti alayya kadhari ummi artinya apa kamu wahai istriku kamu itu bagiku bagikan punggung ibuku berarti apa berarti enggak halal lagi berhubungan badan jadi ini termasuk dihar dilarang ini nanti paham ya eh, dilarang nah barakallahu fikum kenapa karena ada unsur makna sumpah juga di situ seakan-akan tuh sudah bersumpah tidak mau lagi berhubungan badan dengan istrinya tadi karena menyamakan dengan punggung ibunya nah ini para ulama berselisih pendapat apakah lafaznya harus kayak gitu nah ya hukum asalnya seperti itu anti alayya kadhri ummi kamu bagiku bag, kamu bagiku seperti punggung ibuku berarti sudah enggak halal lagi kan padahal kalau istri kan halal gitu. Paham maksudnya ya? Ayo Nah, nah seperti ayat bihar fa inna sababan nuzuliha karena sebab turunnya ayat zihar itu nah ziharu Aus bin Samit yaitu ziharnya Aus bin Samit kepada istrinya wal hukmu 'amun fihi wa fi hukumnya umum nah, hukumnya umum nah untuk dia dan untuk yang lainnya setelahnya enggak boleh lagi dalam surat al-mujadalah itu bisa lihat sendiri ya kisahnya surat al-mujadalah itu tahu ya nah barakallahu fikum itu nah Mahfuz soalnya ya. Jadi ini nggak ada pengkhususannya sehingga umum itu loh. Untuk Aus bin Somit dan juga yang lainnya juga sama. om. Nah, seperti ucapan apa tadi? Anti alayya kadhahri ummi. Kamu itu bagiku, bagiku seperti punggung ibuku. Itu namanya ucapan biar seperti itu. Perhatikan bapak itu. Nah. Nah, para ulama sebagian mereka mengatakan kalau lafadznya beda bagaimana? Kalau lafadznya beda tapi maknanya sama, itu juga masuk. Tapi tapi ada juga mengatakan tidak, yang penting lafadznya seperti itu tadi. Ada yang mengatakan kalau lafadznya misalkan Misalkan anti alayya nam karijli ummi misalkan. Kamu bagiku seperti kaki ibuku. Terus sebagian mereka tematan masuk juga dihar. Paham ya? Cuman sebagian mereka enggak, yang lebih kuat dihar itu karena dohar Dihar itu karena dari kata lafaz dohar tadi sehingga yang lebih tepat tadi nah barakallah fikum para ulama pun juga menguatkan tadi itu. Anti alayya ka ummi. Paham ya? Yang jelas innamal a'malu niyati tadi. Hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Niatnya dia mau mendiar atau tidak. Mahum soalnya ya? Ewanam. Eh, Wa misalu madalat dalil ala taksisihi dan contohnya yang datang dalil yang mengkhususkan keumuman sebuah lafaz qauluhu sallallahu alaihi wasallam yaitu ucapan uh, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri asyam fi safari bukan merupakan kebaikan orang yang puasa atau bukan merupakan kebaikan puasa di waktu safar perhatikan ini ya bukan merupakan kebaikan puasa di waktu safar fa inna sababahu sesungguhnya sebab munculnya lafaz ini anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam perjalanan safar fara'a zihaman kemudian Rasulullah melihat zihaman sekerumunan manusia paham ya dikerumuni gitu loh wa rajulan qad alaih kemudian ada orang di situ pingsan apa maksudnya ya eh, dikerumuni kemudian dalam keadaan ada orang pingsan di situ faqala Kemudian Rasulullah mengatakan, "Mahada? Apa ini? Ada apa ini?" sebenarnya? Qalu sha'im. Mereka mengatakan dia puasa. Faqala kemudian Rasulullah mengatakan, "Laisa minal birri asyamu fis safari." Bukan termasuk kebaikan puasa di waktu safar. Nah, ini lafaznya umum enggak awalnya? Umum enggak nih? Umum, tapi ternyata ini umum tapi khusus bagi orang yang tidak mampu. Paham maksudnya ya? Karena nanti ada dalil yang mengkhususkan itu. Fahadal umum khasun biman yusbihu ala hadar rajul, ya kan? Ini lafadnya umum tapi khusus bagi orang yang apa? Khusus bagi orang yang apa? Yang serupa dengan keadaan laki-laki ini. Paham ya? Merasa keberatan dan juga tidak mampu. bahwa huwa alaih yashqu alaihi asliyam yaitu orang yang merasa keberatan dan tidak mampu untuk puasa di waktu safar. Nah, kalau seperti itu umum gak nih? Umum semuanya. Siapapun yang tidak mampu dan merasa keberatan, kalau dia malah puasa, tidak bagus. Umum berarti. Umum maksudnya amun maksus. Maksudnya umum tapi dikhususkan. Paham ya? Umum lafaznya tadi tapi dikhususkan bagi orang-orang yang seperti itu. Berarti maknanya kalau seandainya tidak seperti itu, mampu fisiknya kuat, paham ya? Badannya fit gitu misalkan, puasa nggak masalah. Buktinya kita lihat sini. Wa dalil ala takhsisih bidzalik dan dalil yang mengkhususkan tentang lafaz tersebut adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu bis safar. Rasulullah dahulu pernah puasa di waktu safar. Haitsu kana la yashqu alaihi. Naam, dikarenakan waktu itu Rasulullah tidak merasa keberatan. Paham ya? Boleh gitu loh. Wala yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laysa Dan tidak Rasulullah mengerjakan perkara yang mana perkara itu tidak baik. Paham ya? Rasulullah tidak mengerjakan perkara yang tidak baik itu maksudnya. Dan tidaklah Rasulullah mengerjakan perkara yang tidak baik. Maksudnya Rasulullah mengerjakan perkara yang baik.